Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah طويل الحديث Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'ah man taba qabla an tatlu'a samsu min maghribiha مغربها min maghribiha taballahu alaihi terus oh, wa an ibni وعن أبي Abdurrahman أبي عبد الرحمن وعن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر Hadis pertama Mantaba Siapa orang bertobat Qabla antatul asyamsu Sebelum terbitnya matahari Min maghribiha daripada tempat terbenamnya matahari itu sebelah barat. Taballahu alaih, Allah menerima tobatnya dia. Berarti kalau sudah matahari terbit dari barat, enggak akan diterima walaupun istighfar sampai pedot ilatnya. Tobat enggak diterima saat itu sudah. Hah? walaupun istighfar dia enggak diterima. Ini yang pertama. Secara umum ini. Ini sejarah umum. Secara khusus ada yang kedua. Innallaha Sesungguhnya Allah itu balut taubata menerima taubat. taubat al abdi menerima taubatnya hamba malam yugharghir semenjak ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Semenjak ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Ini secara khusus. Per orang ini sebelum mau pedot ruhnya sudah sampai kerongkongan maka harapan taubat masih ada. Diterima oleh Allah. Secara umum Pintu tobat ditutup kalau sudah matahari terbit daripada barat. Di akhir zaman itu nanti. Nah. Karena itu Fir'aun itu pertama beriman, eh, terakhir itu beriman. Cuma rohnya sudah sampai ke kerongkongan, tidak diterima. Ketika udah mau tenggelam Fir'aun, eh? Udah mau tenggelam Fir'aun. Baru amanah Rabbi Musa wa Harun. Kami mengimani Tuhannya Musa dan Harun. Al-an saiki dah. Udah rohnya udah sampai ke kerongkongan baru amanah. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Karena itu jangan kalau sudah begitu baru mau tobat. Sebelum terjadi itu tobat, maka tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan gurun gurun itu ketika dibuka bumi ini dan mereka eh, dan gurun dan semua harta miliknya masuk ke dalam bumi. Ketika korun masuk dari itu tenggelam ke bumi, minta tolong kepada Nabi Musa. Musa tolong, Musa tolong gitu. Masih kerabatnya Nabi Musa kan korun itu, misanan, plek Korun itu misanan dari bapak dan ibunya. Dengan Nabi Musa itu. Malah a'lamun nas bitaura ba'da Musa wa Harun. Alim itu. Korun itu. Paling alimnya orang di saat itu terhadap kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi congkak dia sombong dengan hartanya. Ketika ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, itu Korun mau tenggelam itu minta tolong dengan Nabi Musa. Musa tolong, Musa tolong. Sampai akan tenggelam semuanya. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Musa. Lawis uh, eh, uh, eh, Korun itu minta tolong kepada kamu ya Musa. Lawis taghatha bi la aghathtuh. Istaghatha Korun, falam tughithu. Walau istaghatha bi la Musa, Korun minta tolong sama kamu, kamu tidak mampu menolongnya. Kok saat itu dia sadar minta tolong kepada aku, kata Allah, aku tolong dia. Hah? Sebelum roh sampai ke kerongkongan saat itu. Kok saat itu dia sadar kembali kepada Allah, aku masih tolong kata Allah. Tapi hatinya waktu itu sudah nggak sama Allah, minta tolong sama makhluk, ya nggak mampu makhluk mana mungkin akan bisa menyelamatkan saat itu. Alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu inti datang kepada ulama untuk minta surat tebusan dosa. Sehingga inti harus bayar kepada mereka kalau enggak bisa jual sepeda motor inti nanti. Nah, tapi inti cukup kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Asal belum dua terjadi hal ini, terbitnya matahari dari barat atau sampainya roh udah kerongkongan udah lasuan ya mau game ini umurnya insyaallah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.